وأنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من أخير الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Quran Surat Muhammad ayat 18 Fahal yang duruna illa sa'ata Anta tiyakum bagdatan faqad ja'a asratuha fa anna lahu idza ja'atuhum dzikrahum Allah berfirman, maka tidaklah yang mereka bangga-banggakan atau mereka yang tunggu-tunggu melainkan hari kiamat yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba karena semuanya telah datang tanda-tandanya maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat datang yang secara tiba-tiba. Lalu ada hadis Nabi dan Abdullah bin Makil dari Abdullah bin Makil radhiyallahu an Allah memberi kepadanya qala Abdullah bin Makil berkata dan menerangkan karena abdi inda bani Mas'ud ayahku sedang bersama Ibnu Mas'ud jadi ilmu itu sambung menyambung Abdullah bin Makil dapat daripada ayahnya yang pernah dekat dengan Ibnu Mas'ud sahabat Nabi. Yakulu apa yang didapat dari kedekatan ayahnya dengan Ibnu Mas'ud ternyata yang itu harus disampaikan lagi sampai ke Abdullah bin Makil ke anak dari si bapak ini. Kami itu Rasulullah SAW aku mendengar Rasulullah SAW bersabda kata bapaknya Abdullah bin Makil yang menerima informasi dari Ibnu Mas'ud apa sabda Rasulullah ternyata hadisnya pendek sekali. Yaqulu kulu anadam taubat. Yang disebut penyesalan itu adalah taubat. Waktu iman Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang menyesal di awal Karena itu adalah pendapatan Yang bahaya itu menyesal di akhir Tiada guna Kaduhum teu menghitung tungtung ku sabab pegat silaturahmi jeung pituduh maha agung gadina humarurung humaregung awak begung ulun kulung heran maka umat bersyukur Mabil hotap lalu Umar itu lembut hatinya pada ekstremannya eksinga padang pasir tapi awak kembok sapak masuk Islam hatinya jadi rintok Preman-preman hati Roman. Awak security ada Hello Kitty. Itu terwujud daripada lembut hati ketika melihat burung. Dia meneteskan air mata, ya Allah, mending aku jadi burung saja. Kenapa? Ingat perbuatannya dulu. Ya Allah dinaroti di semal lapar di opi di samuan roti di samuan menangis kadang kadang tersenyum di tengah-tengah beliau merenung gitu ayam seri ku kalah bukan anu bodoh pentingin gusti tinu roti tas lapar di opi kamu kerja salatri lengenan aduh ampun ya Allah tanya di opi lengenan tapi Allah nanti nyapok karitam daroti. lalu dia menangis ketika ingat akan perbuatannya yang jahiliyah saking malunya dengan keadaan saat itu lalu dulu punya anak perempuan hina beliau seorang petinggi saat itu di Quraisy dan ditakdirkan punya anak perempuan gengsi dibawalah anak perempuannya ke satu lapang yang luas yang tidak ada orang melihat di sana mencangkul sendiri untuk membuat kubur bagi anak itu lalu ada tanah yang terpercik ke mukanya dan anaknya membersihkannya kebayang bapak nama macul dan ngubur muda ya, muda pas tadi kana budak diusap ke anaknya tapi saat itu hati lagi keras pas ingat di kemudian hari ya Allah anak yang tidak berdosa saat itu aku kubur hidup hidup menangis selalu ingat itu tapi seri lamun ingat itu, dua roti bersama dengan disibat itulah manusia lalu setengah dari ilmu Islam itu dikuhumarkan setelah Nabi mimpi, karena mimpi bagi Nabi adalah wahyu Dan klasiknya umat Luar biasanya Dia belusukan Jadi jangan kaget kalau ada presiden belusukan Berarti presiden itu membaca di sini, Cuma lemot Tiba lagi saya itu belusukan Umar itu jumpu ya, masyarakat dan kalapan Ternyata iya ada yang menangis di zaman para wali pun terjadi di film Sunan Kalijaga itu ada yang belum batu sampai anaknya tertidur karena keadaan failit. Lalu ketika itu ketahuan sama Umar bin Khattab ada rakyat yang kelaparan. Umar langsung ke gudang negara mengambil. Lalu ada asistennya, Babi menunungan, ya, aku tidak mau nanti pertanggungjawaban kelaparan rakyatku ini selama aku pimpin, aku yang menjadi beban di akhirat biarkan aku yang membawa beban. Keren nggak tuh? Sekarang dihitung itu hutang negara ini lebih dari kapasitas sebelumnya. Kalau bayi yang belum lahir saja sudah menanggung hutang 20 juta sekarang. Cik ahli nu rajin ngitung nanti rumah ngitung. Maka saya boga anak kita kelana yang kelak. Terusnya budak ketua dulu saja kayu naki gitu ya. Itu kalau hutang negara diakumulasi itu 20 juta per orang kapasitas rakyat nih Ya, nah, tapi wayana utang orang diomong-omongin Umar dulu malah aku takut malah di satu riwayat aku takut kalau selama aku memimpin lalu kemudian ada jalan rusak dan kuda jatuh di jalinge dari jalan yang itu selama aku memimpin itu aku diminta pertanggungjawaban sama Allah maka Umar jalan itu mikir sih ayat jalan rusak sih ayat jalan berlubang Terus sekarang tidak hanya berlubang lubangnya yang berjalan-jalan banyak usaha yang dari jalan gorengnya jalan teh aja digorengan tuluy dirusak gitu tuluy megang pakai kain celeng cerek cerek ternyata usaha tina jalan goreng saya akan memetik jadi kalau mau meninggal sekarang masuk surga dijamin kenapa Umar saat itu khawatir selama memimpin menanggung dosa rakyat rakyat nih dalam menayang masuk surga mau nahir Amin, dosa orang ditanggung ke pemimpin oh udah tapi sieun Ustaz geunu eudeul. Maka alhamdulillah masih dihidupkan sampai malam ini. Lalu saya buat tema serem tadi ketemu di Malaka Hotel dengan sekelompok komunitas town eh, rumah kan Javes ah nggak bakal datang kalau tetap no. ini cina uh, judulnya serem penyesalan ahli neraka Nah, serem ayo mau jadi ahli nama. Ya, nggak usah serem kalau nggak akan jadi ahli neraka. Ya. di Biqadbil ulama yang yukbalul ilmu Hilangnya ilmu bukan menghilangkannya Quran atau tulisan-tulisan tentang agama Tapi dihilangkannya para pengajar agama Ketika Ustadz meninggal itu 10 tahun, 20 tahun belum tentu ada gantinya Ketika artis maut, Olga maut datang Alina Salah ya. Si Billy tewek pun tewek kritis kan malah ayah audisi nah tau mau besar FM mawon sana ngapain berikan anak nah. ayah kemari ucing kan buat mudah-mudahan ya. Abu Hurairah ya. nah ini tanda kiamat terus ketika Homer dianggap minuman biasa dia akan ubah mereka kan, karena Homer ya, kan? Ibu gitu dah kan. kuat minum nanti sore sama memang minum minyak kelapa lah hanya tengaruh Pak bimbel dulu. Dulu jinah terbuka di mana-mana. So sekarang kalau lihat orang pacaran, kalau malam minggu balik ke Alatif, waktu masih ayah, terus halodo, cerah, bensin, pino, ah kemudian nggak beringin tiga, nah, cari dulu maksudnya. mana anak tukang Yuzang Mahenja tadi Tiga si Leonardo DiCaprio we dah film Titanicnya padahal anak tutasi Tidak pernah ditinggali hiji-hiji Ayah aki-aki jeng ini. yang yang malu itu bukan yang melakukan kita yang lihatnya jadi era ningali udah nah, betul prediksi Nabi itu. terus ketika Seorang ibu melahirkan majikannya. Awas kita pelakunya. Kalau mau keundangan nanti anak ke orang tua tanpa izin dulu. Mam nyamperin udah. Ya, enak aja. Itu orang tua kita dibikin membantu. Mam nitip nyesel biji kasur. kasur. Rusak lagi kalau udang. Karena sekarang sedang memicu datangnya tanda-tanda kiamat yang diprediksikan oleh Nabi. Maka di sini perlu penyesalan atas perbuatan yang keluar dari jalur yang tidak Allah inginkan. Maka kata Nabi anda mau tahu Penting aja teh mana yang dosa mana yang bukan dosa, yang bukan dosa ditingkatkan, yang dosa disesali. Dari Ibnu Umar bersabda, Inna Allah semuanya Allah yang baru taubatan al abdi malam yughalgir Semuanya kata Umar radhiyallahu Allah akan menerima taubat seorang sebelum sekarang. Nabi yang menjadi nangis Umar itu menjadi manu kalau lihat burung Umar nangis orang mah ceri lamun manu kurang bawah. non ceri tikukur banyak tidak ini tikukur nulain. yang ceri Umar mending jadi burung saja karena kalau binatang itu matinya cuma belatungan tapi kalau manusia ada balitungan ada perhitungan kenapa saking ingatnya dosa masa lalu yang tadi diceritakan di awal maka semua sama tidaklah menunggu dari apa yang mereka tunggu melainkan hari kiamat yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba karena semuanya telah datang tanda-tandanya maka apakah faidahnya apa manfaatnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang Quran surat Muhammad ayat 18 penyesalan di akhir itu tiada guna kaduhum kata orang Sunda karati heula ayat kaduhum nu ayat heula aya nuntun domba ceprok kemarin kurban nuntun doma dengar doma nanti kaduhum ti heula nah, domba nu ti ya. kaduhum ti pengelolihan doma, ya nah nanti kalau sudah penyesalannya masuk ke episode kehidupan berikutnya kehidupan setelah kematian akhirat setelah dunia diawali karantinanya itu min adzabul qabri yang kita baca dalam surah di akhir Allahumma ini a'udzubika min adzabul qabri kita berlindung kepada Allah dari adab, kubur itu karantina pertama kalau yang soleh enam solihan disuruh istirahat bobo nya capek dari kelelahan dunia sok istirahat tanu santai di dunia kita gawe di itu nih kali neraka maka poe kalau kurang percaya bawa nanti airnya ya. maka nabi itu kalau ketika dibangunkan di omel akhir nanti seperti orang yang baru bangun tidur Pak penantian itu mengesalkan lama sampai akhir jam Nabi itu bertanya hari apa ini dan kasing soleh amin bobok. ke Kata kanu mabok, baca bro, saringkan mau balik. Kobogen lah manures, mesti bejaan dengan gugu wae, mangga mamam. Ganti ngaran aja ya, oping. Guys, guys, kau ngaran, guys. Menyesal karena menyia-nyiakan umur ini penting bagi anak muda. Jangan sampai orang termasuk menyesal di akhir karena menyia-nyiakan anak apa masa muda menyia-nyiakan umur ya ini luar biasa kalau anak muda berkumpul di rumah Allah beribadah Allah suka kalau orang tua ngumpul mah suka layaknya sederhana Allah lebih suka ke anak muda yang ke masjid bela kesenteng tarik lupa ke dewa buta tulang buta daging buta kasagala-galana ya Allah suka. Maka hati-hati. Ada satu pertanyaan di Yasin. Ini bagi yang suka baca surat Yasin mungkin ingat. Yasin ayat 68. Wa ma nu'ammiruhu nunakisu fi khalqi afala yaqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya saya kami akan kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka apakah mereka tidak memikirkan? Perhatikan kalau kita punya orang tua yang sedikit umurnya agak panjang kesananya pikun itu kelakuannya kembali ke bayi Kuntuna mulai turun, Makanya mulai kembali bubur Jalannya tidak sekeras lagi mulai Seperti bayi saja Malah merangkak Maka kata Nabi di satu hadis Berlindung dari kepikunan Kalau kita diberi umur panjang kembali ke bayi Ini kata Quran surat Yasin nggak bisa dibantah ini bukan hadis Lalu perhatikan faktanya betul Aki-aki man jika orang Begitupun ini ini, ini. Aki-aki itu laki ke sekolah ini ini awalnya sekolah ya tuh apa buktinya pipis di sana kan sekarang ada fanbase buat kakek kakek pipis di sana makan di sana mun ahli ibadah mah sholat itu karena pikul tadi secara fisik gigi yang tadinya kuat mulai coplok gigi kembali ke bayi tapi beda nasibnya kalau bayi lihat dilihat tidak ada giginya kita suka tapi punya bayi 11 bulan tiap pulang hmm, sengit yang ciuman diciuman dikirna meninggali aki-aki orang tua dan nyuman non yang lupa nah on saat betul pak cek kagegean nyawa hasil kakoromo itu kan kesuruh tua gitu, kan. ya. dari Abi Barja al yang berkata bersabda Rasulullah SAW Alaihi Wasallam eh, tentang tidak akan melangkah kaki seorang hamba la yazula qadama abdi yaumil kiamat tidak bergeser kaki seorang hamba di yaumil qiyamah hatta yus'ala an umrihi sehingga ditanya tentang umurnya dihabiskan pakai apa loba ulir loba dikir lamun hirup terdikir era Urama manusia Uzguru zikran kasiro kudu banyak pikir mobil wae dikir di jalan Sukabumi mana mobil tuh dikir di mana di jalan Sukabumi Kita masjid mobil dikir di jalan suka bumi beda pengertian ya teman dikir mah ya sementara rezeki dari Allah banyak sehat banyak sakit banyak lapar banyak kenyang banyak kenyang tapi waktu habis dipakai lalai di dalam kehidupan wal asri inna insana lagi muslim. Maka penting adanya iman dan amal soleh. Tidak bergeser sebelum umurmu kau pakai dihabiskan untuk apa. Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. dari dibuhong san kobla Bersyukur kalian kalau dipilih jadi anak muda yang mampu memanfaatkan umur. Yang kedua yang ditanyakan oleh Allah Bagaimana banyak di akhirat nanti menyesal karena menyanyiakan tentang ilmu sejauh mana pengamalannya ngaji nama rajin tapi terajin nggak mampu ya e, dapat ilmunya sering tapi tidak terlihat dari perilaku maka ilman itu harus nafi'an ilmunya ini bermanfaat tidak atau teori saja karena tanah itu ada tiga satu ketika hujan turun menyerap menumbuhkan yang kedua menampung ketika hujan turun yang ketiga lewat saja Cuma tanah cadas di bejaan dan di bejaan lewat saja ilmu itu ada ya, ada-ada ada ngaji-ngaji judi-judi ya. Nah, yang termasuk yang tanah cadas. Yang kedua menampung, rajin haji, ngajinya rajin, wow. Tapi tidak untuk ini, untuk orang lain teoritis. Itu ada ibu-ibu curhat, Ustaz saya kesal sama suami saya, sabar. Enggak, masalahnya bukan masalah sabar. Semenjak kena jejer karena kebawa-bawa baturan anak, jadi jamaah ahli sunnah wal usul balik gawe nyopot jujur balik gawe nyopot jujur mana nama kesepuluhan jantan nok asina dipakai upah <laughs> sampai ada yang ada bolanya jadi itu hukumnya karena ada RCTI berarti musim maghrib yang hurung dan gigituan hukumnya eh terus jadi hati ibu mah ayo karena hukumnya tilu jam Ibu Salila jadi pemajikan atau pernah diplom di gajah di kandang kumpul babi beda teri ibu yang di diplom tiga jam, ibu senang gerakannya satu arah tiga kumur. salah kira balik alhamdulillah di pelombu ngantuk di lujah lebihnya di ciduan Ustaz Jahil Meji makan batu alis, tiap balik kawin nggak gosok batu alis, nah ibu di digosok. ini jasad sampai rusak teh bekas apa ini bekas memotoran itu bekas obat nah sholat mau menyebabkan tepok itu tapi urus motor mah tapak naopot tapak non tapak setang ya mata hahamburaan dalam motor mah lucu pada nanti pilih pernah ke baju ku setang ya, setang kebetik kuplingnya pakai plate helm bah ya. baru bahasa nanti hapun tetapi brother mahal mudah dalam motor jadi akan diminta pertanggungjawaban hadis riwayat Tirmizi dan riwayat Abu Dawud ini ada hadis kembali tentang jangan termasuk orang-orang yang menyesal di neraka. Ketika ditanya, oke, okay, nah ini. Dari Aisyah radhiyallahu bersabda bahwasannya Rasulullah bersabda Aisyah dapat ilmu dari Rasul. Badan siapa yang mengamalkan suatu amalan ibadah tidak atas perintahku maka amal itu tertolak. Ini menyesal juga bekerjanya tidak mengikuti contoh Rasul. Jadi amalnya nggak gunung, tapi di akhirat di reject, diretur. Maka banyak orang yang berteriak di sana nanti Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar untuk apa? Mengulangi amalku. Di hair Wow, sudah habis waktu Kenapa tidak dari dulu tidak beriman kepada Rasul yang aku utus untuk kau ikuti? Eh, apa yang pernah dicontohkannya dalam beribadah kepada Allah. Maka patokannya adalah al-aslu fil ibadah at-tawqif. Asal ibadah itu diam, menunggu, wukuf adalah dari lu alal amri, kecuali ada dalil yang memerintah. Jangan lantas serta merta saking semangatnya iman lagi naik, baby, setengah tujuh ya, burulah kuat hang sholat. Jauh-jauh, ya sholat dulu ya, kayak bisa. Jangan terlalu kreatif, baby, jenuh Troka rokaatnya buat setengah lah. Tingkatkan, staynya seuti nya koper sesna, menang motor, nya bobok seutik Jadi ini ada asep kenal pol. Jadi menyesal kalau ibadahnya itu tidak pagi. Nah, lalu yang kemudian orang yang menyesal di neraka itu nanti menyesal tidak mau menerima dakwah. Eh, ngaji gitu-gitu kene tiba lagi anggar kalau kuanawan nawang Ini sudah penolakan. Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah di Quran surat Al-Mulk, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Saking marahnya mereka dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir. Penjaga-penjaga neraka bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan. Hati-hati di Alatif sering ada pengajian, tapi terpernah kabitan. Nongkrongnya dia ada. Pada awal, ayo ngilu kajian rumah. Sila ya alamat tinggal kecilan seberat tahun deh. Alhamdulillah gue nama istiqomah. Ketika gue udah penuh ngaji. Maka takal tamayyazu min al ghay kullama ulqiya fiha fawzum sa'alahum khazanatuha lam ya'tikum nadir. Malaikat penjaga neraka marah, melotot, jamret alungkeun ayeuna mane baheula can aya nu gitu tapi kok preman lain dikulitir hadisnya entah mereka om entah kaku dengan malaikatnya greget oke okay. kok greget nanu parah kurang tadi lu kena lu lu mentas ke surga coba emang nafsu malaikat sama aja nafsu jelema mereka itu tidak bernafsu seproporsi amal kita saja cuma ini mengingatkan bahwasannya hati-hati banyak peringatan-peringatan tapi di, tidak diindahkan anzar tahu amlam tundirhu la yuminun harewe ya. karena khotam Allah wana kulubihi hatinya sudah dikunci wana samihim telinganya sudah dikunci wana ala absorihim hati apa pendengarannya penglihatannya sudah dikunci isyawah digembok walau azabun alim itu yang menyebabkan azab bagi mereka maka bersyukur telinga kita masih bisa mendengar kebenaran mendengar suara adan dan mengikuti lalu menindak tinggi maka pertanyaan mereka belum datangkah seorang pemberi peringatan kepadamu? Ini juga jadi kewajiban kita bejana seperti ke anak kecil tujuh tahun belum mau sholat macam hadis nabi cepret kunawan kunutik cepret menyere cepret kunyere kunuletik kunuletik mah biasanya e i nyengil nihil letih cepret punyere ya Nah, lamun aki-aki canda daek terima ieu mah budak putih buku halu gede-gede itu berimbang gitu tapi ini orang di ayat ini wa qalu law kunna nasma'u wa naqilu ngaku ada terdengar di alat pengajian cenah benar ada mendengar malah suara adan pernah sering dengar sungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan lalu kemana Laukuna nasma'u anakilu makuna ashab sakir. Tapi kami tidak indah. Penyesalan tak? Penyesalan. Kata gumbala ayah ada di hari-hari Di sudah penyesalan yang tiada akhir. Allah lalu mereka mendustakan. Dan kami katakan malaikat, kata Allah, Allah tidak menurunkan suatu pun kamu tidak lain hanyalah di dalam kesatuan yang besar. Jadi tidak ada alasan lagi di hadapan Allah memakai pengacara tahan. Mengabela amal lalai kurang. Dua, ibadah tidak benar, tidak memampat umur, salah mencari harta, merusak diri, tidak dipakai beribadah kepada Allah. Padahal e, perangkat itu untuk beribadah kepada Allah. Maka ibadah dalam Islam itu sesuai mitra, So, ruku, menzolimi diri nggak ruku? terus gugup ayat yang selama gitu dah alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubi sesuai fitrah ayat itu perintah Islam menyilakan dengan madorotkeun ya. perintah menunjukkan telunjuk ketika atahiyat keur sahayana Kenalnya curukan Ada pertanyaan Ustaz, kumaha cara menunggu oh, curukan? Peng dah daun curuk nanti. Da atahiyat mah kenalnya curuk Cukup kan jangan malah istiar. Udah cukup pulang mah buntu. Ganti we bunuh kencang. Pulang. Batak pulau mas. Tato tuh nu kencang lu ganti cukup mulai. Apa nawai? Aduh gitu bang pinter. Ya, eh dongeng nu buntungnya buntung ge ne buntung ge. Nu buntung cicing na jandela damri teh ningan dilarang mengeluarkan anggota badan dan haridang rada itu nolos dan itu susah di loker siap untuk aing buntung untuk buntung buntung jadi buntungnya untung kan ya Nah ini ada jawaban dari mereka di surat Al-Mulk ayat 11 nya. Sekiranya kami dulu mendengarkan dan memikirkan apa yang kami dengar, niscaya kami tidaklah termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Mereka mengakui dosa mereka di ditukmah. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Dilukan. Ya. Yang keempat, tadi tidak menerima dakwah. Yang keempat menyesal karena mengikuti ajaran sesat dan menyesalkan ini lagi tren. Banyak anak muda yang majeuna seperti yang berkumpul di alatif diajak malam hari ke Ustaz Gernaun, Ustaz sholat kene. Hari ini jika nu benar teh ngomong Hari ini sholat kene. Dan diajak teh manehna 3M tuh nolakna teh. mohon mangga mual. kagolongkeun apa menyesal di neraka mangga mama. Ya ganti mana ngaranna mul. Mana opi. Yes, kalau disebut lagi geus geus geus. Nu nah, akan seringan tadi minum aju video. Bambung tai boy. Menyesal karena mengikuti ajaran sesat. Ini ada satu ayat Al-mu'minun Yawma taqalliba wujuhuhum finnan Pada hari ketika mereka dibolak-balikan di kepret dibolak-balik Tiga orang baru terkerjakan PR guru matematika Hadir Mana kerjaan PR Itu Pak Belum, belum, kurang di Al-Arab 179 Walaqad darabna li nama kathira minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna Disediakan neraka untuk kembalinya manusia karena di akhirat itu hanya dua tempat kembali. Farikun kulu jannah wa farikun fis Adapun satu tempat yang namanya neraka kebanyakan penduduknya itu kafiran minal jinni wal insi dari bangsa jin dan bangsa jun Jul manusia Junaidi maksudnya. Manusia yang seperti apa? Jin yang seperti apa? Kita bicara manusianya. Lagu kulu la yang biha. Keras hati. Salah satunya tidak menerima dakwah, tidak menerima peringatan, bedang. Kalau batu keras mesti ada harapan mengeluarkan air. Tapi kalau hati sudah keras, semua kosan qulubukum fahiya kal sijarah lebih ngabelentrang tibatan batu nuteras Kata Allah ala kulubi. kalau tidak diobati Allah kunci fi qulubihim marufu kenapa dikunci karena penyakitnya bisa menyebar Jadi ada Allah marufu terus Allah tambahkan penyakit pun pun pun bima kanu dibun. disebabkan mereka mendustakan. Untuk apa dia dihidupkan? Tidak merasa akan dikembalikan kepada siapa yang akan kembali menghidupkan. Maka jangan termasuk orang-orang yang biasa masuk kepada satu tempat yang Allah sediakan dan kebanyakan pendudukannya itu adalah dan tidak bisa dimainkan. Pakai zat asup neraka kita. Keboyohan di dunia saya panggil artis teh sok berburuk sangka. Tidak semua artis masuk neraka. Dua bisa jadi ahli ibadah. Karena tadi ada kategori orang yang menyesal karena ibadah salah. Mengikuti ajaran sesat. Tidak memanfaatkan Rasul diutus. Ya. Menyesal karena menyanyiakan umur. Menyesal karena harta salah mencari dan salah menafkahkannya. Nah, yang anak-anak halal, tapi dimicin kanu haram. Subsidi silang, boleh lalu kemudian merusak jasad, lalu kemudian menyesal karena keliru dalam beribadah, tidak mengikuti Rasul. Nanti ada surat akhir, ada sekelompok orang berteriak, wahum yastarihuna fiha. Dan mereka berteriak di dalam neraka ini, di kelompok yang Indonesia juga. Kenapa berteriak? Dan bagaimana teriakannya? Rabbana akhrizna na'mal salihan. Ya Allah keluarkan aku dari tempat ini untuk kembali melakukan amal dan soleh. berlezi kunna na'mal. Bukan amal yang kemarin waktu di dunia aku amalkan. Berarti amalnya sah. Sama. Ya sholat nanti juga benar. Kan kita ya suka bikin ibadah versi sendiri. Ya sholat sedih, ya sholat gembira. Gembira, sedih, sholat, tenang, yang sholat, sholat gembira yang gembira mah kudu sholat tak suka orang nasi padang pesen soda gembira kayak teh minuman salah ya, sholat anu sholat anu sholat anu sholat mencari jodoh sholat anu, lupa lupa yang tadi kita bahas adalah masalah mengikuti aliran sesat dan menyesatkan banyak anak muda yang kena sindrom sekarang saya masih sholat hari gini terus ubatin misalnya sholat galau Allah mau tahu padahal mungkin ngomong gitu diajak dahar asli Nabi Hulaan menenang karena merasa dapat ajaran baru dan menenangkan mungkin untuk kapasitas semudah itu oh gitu ya Sekiran salat lalu. di hari tawe di salat menang burung keren gitu Hayal Allah saya panggil juga burung KPD gitu gitu ngajarkan eta budak kami ngadebat anu ngesolat dia lah Kelasnya ustaz itu yang Iswen gerila lelis canda harma isi debatna Ini kak warna nasi padang ya Ini iya, bu kata Eh suka itu Ya Eh sholat kes kubatin ada lagi kubatin <laughs> oh, iya, Ayo wahai itu loh Jadi jangan sampai keliru dalam beribadah Nanti ada pertanyaan di surat Al-Ghasiyah. Penyesalan. Jadi jawaban Allah di surat Batir ketika minta dikeluarkan dari tempat yang namanya neraka, Allah menjawab enak saja. Ya. Awalam nu'ammirukum ma yatadzakkaru fihi ma Aku kan sudah panjangkan umurmu. Kenapa tidak dimanfaatkan untuk ingat kepada aku? Tidak berpikir ya maka belum datang sama seperti di Al-Mulku seorang pemberi peringatan maka rusaklah rasakanlah azab yang kami timpakan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang pengacara nanti di sana penolong agama itu akan jadi penolong kalau di surat Al-Ghasiyah pertanyaannya gini, hal ada hadis ghasiyah? Sudah datangkah kepadamu seorang pembawa kabar peringatan tentang hari pembalasan? Kalau dijawab ayah Jeremy Teti lain Banyak muka pada hari itu tunduk terkina. Wujuhi yauma idin khasi'an khusu ada Allah tunggu jika betul. Ya. Amilatun nasibah menyesali nasib perbuatannya. Taslana hamiyah. Lalu mereka memasuki api yang sangat panas dipaksa di antri itu kalau lihat yang dimasukin ke waru itu itu tegar khusus nama mana hmm? khusus nama oh, kalak sipir itu buka baju mau duit gak ditanya duit untuk nanti menitnya amalnya kumaha cik ningali sholatnya aduh campur ngalamun campur ria campur pak sipirna lalu konten dicabok di bulak balik teh Bukan di hati Al-Ghosiyah. Lalu kemudian di surat Kahfi tentang penyesalan manusia karena salah dalam beribadah. Kul al unabi hukum, unabi hukum bil ahsarina amal. Katakanlah, apakah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Pengen tahu orang yang paling merugi amal kata surat Al-Kahfi alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang banyak amal dan menyangka amalnya baik. Ini persoalan yang harus betul-betul teliti. Ibadah itu perlu ilmu. Ulah ngerasa ini ada perintah dicontohan cek ustaz, ulah cek rasul. Kan orang yang ibadahnya sok taraweh. Mungkin taraweh dari cari itu jadi hati. Dulu saya punya teman Cina masuk Islamnya hanya semalam bumi. Semalam masuk Islam. Maka oleh masuk Islam kudu miboga Islam. Kalau masuk Islam terlebih masuk Islamnya karena perempuan misalkan atau karena laki-laki yang dicintainya tong diterima. Kayak orang Hindu nulis tulis pindah deh. Karena lawan masuk mah kalau keluar. Kalau mau miboga memiliki jadi tidak ada ingin keluar lagi. Lalu kemudian ada orang teman saya orang Cina masuk Islam karena tertarik kok Ramadan penuh harmoni gitu masuk Islam kamu ngilu tarawehan kalau ada subuhnya nah kok kalau ada subuh terkuat ke tarawehnya tarawehnya tidak kan. gimana ditahan tetap ayo bacaan ajarannya Seret, mulut busur, makanya Tajuk dulu bukan masjid, tajuk. Eh, masjid kecil musola di atas balong. Aku ngaburus ukuran cucur. Ini paling taraweh dan mereka si engkau itu kalau terkuat ke taraweh Tapi si engkau jadi mah tersebut. Oh emang kayak membuka budak rek sunatan rek nanggap taraweh. Di sana taraweh deh. Snack don. Ya lah sok masjid dulu semangat ke masjid naon musuh Ramadan. Tarawih. Ya. Bang di musola saya di kampung itu. Dulu pemahamannya belum tuntas. Nah ini perlu rajin ngaji itu supaya dengan rasa bener di ibadat dulu cek cek di dikaji ulang. Dulu mah ongkoh karena belum ajaran, belum ada ajaran bimururil ma'i. Kalau habis kencing dikucuri air. Saya suka kalau ke ada peringatan hati-hati air kencing yang terpercik menyebabkan azab kuburmu itu betul kalau di rumah jauh dari kan baru lama saya menang fikih saya menang pelajaran agama nu detil wer bidik bidik situ kembali kan tapi nggak sholat nggak sholat kan gitu kalau mah eh ayo lagi masih ayak kene seperti supir angkot Ciroyo berarti nanti nampak mobilnya minhuma bimururil ma'i bageur hadis teh bimururil hamplas jadi kosong ku hamplas sadaya keluar jarona kucai kucuri supaya paling gak ada syariat kita supaya si air najisnya tenyangku kita sunnah bahwa macam mau ke masjid ke masjid tapi merasa sudah tahu najis bicara tentang menang belajar memang sholatnya dibuka Omong oh, najis tapi disimpan di sisi parkir. Bapak-bapak juga sama parkir. Tapi mereka masih teh sepakat tiga kali ikrom itu malah jalan. Jadi ayah parkiran khusus pakai kecalana. Eh, saya mau mesti baheula. Ya, mawa lama zaman merek balson teh Apitson. Inter Mason. Ya, ngerti olason. Ya. Nah, ini kan jadi madorot ketika ibadah tidak berdasarkan ilmu ilmu maka hati-hati tapi lamun diberi ilmu karena sudah mengkristal diberikan seperti nyabut kukir di kulit sakit itu nah penyesalannya kalau tidak mau diingatkan salah dalam beribadah di dunia ini masuk kategori yang menyesal karena salah melakukan ibadah tidak mengikuti sunnah hadisnya tadi man amila amalan laisa alihi amruna rasul barang siapa yang mengikuti satu perbuatan tanpa mencontoh rasul maka amal itu ditolak yang analogi saya sering katakan nyokot duit nah ATM duit sorangan kartunan dicekal ke orang kartu ATM nah tapi kunang duit keluar ada satu digit yang salah ketika memijit digit fin jeng mesin ngomong jeng awal contoh lain bener tak ada harus ya jelema nyen baju tukang kaput banyak ke tukang semirnya tukang kaput ke tukang kaput itu orang itu ada kelebihan bongkok itu ngajen dulu kalau kayak mau bikin baju pak Oke, itu tiga hari beres di ajarannya biasa mau beli baju di toko ngantuk dia mah eh, wadah itu, terus nafas ngeunah cek rasa tapi jonyol kan ieu teh mangga dia Iya baju lepas. Tapi tidak sahnya wadah iya. Saya tukang ngaput, nah. Kata saya, eh dititah tuh. Makanya ngahin aku, Diukur jenguk melendungnya gitu. Halus, halus. Tapi dititah tuh. Sakitnya tuh di sini. Dibuka, dicecewek, bayar saya gantian kayak. Atau contoh mulai di reject kan sama anak. Contoh lain saya sapu di pendopo harus ya? isu saya sapu mana oh, orang oh, kena yang saya sapu Mas air bulan yang Pak Ridwan kami Ridwan kami ngajing ke sapunya Kalau sok ningali Halus jadi bersih sana kantor Maksudnya naon ya Minta gaji saat minta Halus Halus Maka ibadah tidak hanya bagus Tapi benar tidak maka bagus lawannya jelek, benar lawannya salah. Pilih salah satunya. Bagus lawannya jelek, benar lawannya salah. Milih mana? Benar, kalau benar pasti bagus, jauh kayak boleh. Tak benar itu alhamdulillah. Kenapa Rasul mengutus? Allah mengutus Rasul. Tanyakan kepada ahlinya bagaimana Rasul beribadah. Nyaman. Maka insya Allah tidak akan termasuk orang yang menyesal akhirat gara-gara salah dalam beribadah tadi teh sampai menyesal tidak mau menerima dakwah mengkorekeun ngahina malah elah suka gengeusan ngaji mata lalila tekun mek tumbuhan Yang pakuat-kuat mata buat hijrah atau kalau ada yang intina hijrah banyak yang parah nanti kalau tidak kuat iman setelah hijrahnya agak jauh godanya kan semakin tinggi pohon menjulang semakin besar tebakan angin sindrom yang akan kena terjadi sombong dengan banyak berkembang jadi gitu. semua orang pemuda hijrah orang pemuda hijrah engkau mending orang pemuda idaman pemuda idaman jadi impian dengan alam pemuda hijrah ini dangdutkan ya. ini mengikuti pengajaran yang sesat dan menyesatkan tadi teh aliran kebatinan baru dah kayak lupa aliran kebatinan ya nggak tahu kabar hati ini kali frustasi frustasi biasa makan itu memikir tapi yang memikir ah nah nunggu nah, nah, nah we jelema mah sehingga jadi sesat menyesatkan mentaati pemimpin-pemimpin pada hari ketika muka mereka dikepret di bulan balik di dalam neraka disebabkan perbuatan mereka mereka berkata alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah saja waktu di dunia dan taat kepada Rasul Yakulu Ya laitana Atakna Allah wa atakna Rasul. Gitu, kadung menurut ke Allah dan menurut ke Rasul dan mereka berkata, "Ya Tuhan kami, semuanya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami." Hati-hati kalau belajar agama, warafa'na laka dikro ketika ustaz menerangkan yang angkat itu Islamnya bukan ustaznya maka kita sepakat nggak ada guru nggak ada murid sahabatnya berat ustaz Devi ngomongin mama mau berangkat ada satu hadis satu jengkal sama orang itu tidak diterima karena yang dimakmuminya ada yang gak suka tapi ya sudah jalankan saja kapasitas kita bisa menjalankan pembesar pembesar lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar menuturkan nusa nusa mobil kurang kue menuturkan mobil arut maya lampu lampu ah. tiba-tiba mobil nu diarut ngerem ngadadak jebret kalau arti nama teh bal ngarang ngarang mana yang bal di garasi urang kita menjadikan setan-setan sebagai pemimpin ngojai bareng di neraka sini dukungkan yang setan gara-gara mana orang jadi ngojai saya pakai banatan yang setan apa orang setan kita bersyukur kita sudah bisa hijrah dari komunitas yang ada pemimpinnya lalu pemimpin kita menganjurkan saat itu nggak apa-apa apa canomu aku puasa gaya belum mabok nong canomu saling dicoblo ya di hotel ini barang ada nyaman saling di tanah pemimpin menyesal orang-orang ini kami telah mentaati pemimpin pemimpin dan pembesar pembesar kami lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar ya Rob ya Tuhan kami Timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Ini dolarnya. nya Bere dua kali lipat pahalanya. Kepretnya belakang kali. Ya. ya Allah, gitu proses. dan hati-hati jadi pemimpin juga. Mau ajaran anu salah. Ya, dongeng melolong teh. Ah. Nuturkan. naon nu nuturkan nolong. nolong Kita ngalak-kalapak Jorong ke tulang haus Tanpa apa-apa sebentar nama mena Naik kan nunggu entar Sorot Cuma Nggak siji Iji aing habu Yani apa jenabrai Kapura Kau naik deh ikhtiaran Kau dakwah Nang sorot Kau naik sorot gitu Ayo nu bogana Pak Haji. Hei, sia, malah apa saya eta? Nu lolong baga kebon jeruk, sebab lolong nabrak tangga jeruk. dingin jeruk itu, wani Pak pemain baleno. Ada jeruk dia. Nah itu nasibnya kumaha dengan tangga kalapat? Cici memang pergi. Eh, turun mah. Oke, Pak Haji dah. Turun mah Pak. Mana ke mana? Ayo jalan balangin langit ke mana? jadi salah ditutur jadi menyesal nanti dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka. Jadi nu dituturkan jeung nuturkeun itu debat. Maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri yang waktu dulunya dia jadi pemimpin, Semuanya kami adalah pengikut-pengikutmu. pengikut Ketua geng yang anggota geng lain. Ya. Maka dapatkah kamu menghindarkan dari kami sebagian ajab api neraka orang kan nuturkan mana iya tutong panas tinggal ngadudukna hmm. orang-orang yang menyembuhkan diri menjawab semuanya kita semua sama dalam neraka karena semuanya Allah telah menetapkan keputusan antara hamba-hamba itu salaman dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam mohonkanlah ampun pada Tuhanmu supaya dia meringankan ajar dari kami barang sehari ya Allah istirahatlah supaya disiksa wae ya kan? itu disunahkan penjaga jahanam berkata ya sipir-sipir dan apakah belum datang kepadamu Rasul sipadinya we anak malaikat jawabannya teh hei eh, balas dah angkat Rasul enak mana istirahat ah sangat deh Cekes tuh nih lah, kalau mah gane. Sebelakang nggak pede memang. Kan kayak sipil makin tuh Kayak seri mahnya. Halo ya Rasul. Mereka ada kacang teh. Dengan membawa keterangan-keterangan, mereka menjawab benar sudah datang penjaga-penjaga jahanam berkata, berdoalah kamu dan doa orang kafir itu hanya sia-sia belaka. Tuh nggak cabrok gue, sing nggak gorok, Nah, nggak denge, dia mah, ah, kocok deh. <laughs> yang terakhir orang yang menyesal di neraka itu adalah yang menyesali nasib. Siapa mereka? Dalam Quran surat Al-Mu'minun diterangkan apabila sang kakala ditiup. Nah ini masuk ke kiamat subur, eh, kubro ini. Apabila sang kakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab.